Maka perkara yang wajib tersebut apabila tidak bisa tertunaikan dengan perkara wajib ya yang lainnya, maka perkara wajib lain itu maka juga termasuk wajib atau bisa dikatakan dengan bahasa yang lainnya semua perkara wajib yang tidak bisa tertunaikan kecuali dengan me memenuhi berbagai sarana-sarananya, maka sarana tersebut dihukumi wajib pula untuk ditunaikan. Nah, perkara wajib barakallahu fikum tidak akan bisa tertunaikan kecuali dengan apa? Dengan e, menunaikan beberapa sarana-sarana pendukungnya. Kalau sarana-sarana pendukung tersebut tidak bisa di uh, eh, kalau sarana-sarana tersebut nah, bila tidak dipenuhi maka perkara wajib tadi itu tidak akan bisa terlaksana maka sarana-sarana tadi yang menjadi perantara bisa tertunaikannya amalan wajib tadi maka sarana tersebut hukumnya juga wajib sarana yang mengantarkan kepada e, perkara yang wajib, maka sarana tadi itu juga wajib harus dipenuhi. Barakallahu fikum. Wa ma kana wasilatun ila wajibin fahuwa wajib. Ini beliau menyebutkan segala perkara yang menjadi wasilah. Perkara yang menjadi wasilah kepada perbuatan yang wajib fahuwa wajib, maka saran atau wasilah tersebut pun menjadi wa, wajib. Bisa dipahami ya? Wa makana wasilatu ila muharramin fahuwa muharram. Dan segala wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka sarana tadi itu, wasilah tadi itu juga hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum. Wal kalamu fil wulati wat tajrih lahum alanan muharramun. Maka membahas tentang aib-aib mereka, mengangkat tentang ketergelinciran-ketergelinciran mereka, menjarah, mencacati, dan mengkritisi mereka alanan secara terbuka. Itu adalah perkara muharram. Dikatakan oleh Syekh Rahimahullah taala, ini merupakan perkara yang muharram. Kenapa dikatakan muharram? Li'annahu wasilatun ilal khuruj alaihim. Karena memang membahas, mengangkat aib-aib pemerintah, menyampaikan kekurangan-kekurangan dan ketergelinciran-ketergelinciran mereka, menyampaikan uh, naam kefasikan mereka, menyampaikan kemaksiatan mereka, ya membahas menggambarkan kepada umat tentang kedoliman dan kejahatan-kejahatan mereka. Ini merupakan wasilah, merupakan sarana ter, untuk terjadinya apa? Terjadinya pemberontakan kepada pemerintah. Fakana muharraman, kata Syekh rahimahullah ta'ala, fakana muharraman maka wasilah tadi ya tajrih ya wal kalam membahas tentang ketergelinciran pemerintah dan juga mengkritisi mereka itu pun juga perkara yang haram. Seperti apa? Seperti tujuannya. Karena ia menjadi sarana. Ya, sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram maka menjadi haram. Sarana yang mengantarkan kepada perkara yang wajib maka menjadi wajib. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Barakallahu fikum. Uh, minta bantuan bagi siapa uh, yang ada di Sorong melalui channel. Apakah suaranya jelas? Mohon disampaikan eh, uh, melalui Japri. Kemudian barakallahu fikum al-hukmu ats Al-hukmu ats hukum yang kedua yang bisa dipetik dari hadis ini atau bisa dipetik dari uh, beberapa hadis ini. Kata beliau tahrimul munaza'ati lahum. Nah, haramnya konflik dengan beliau-beliaunya, dengan pemerintah. Ya. Munaza'ah memperdebatkan atau uh, apa? konflik dengan mereka. Barakallahu fikum. Haram tahrimul munaza'ati lahum wahiyya takunu bi umurin. Nah, nah haramnya untuk konflik dengan mereka, berseberangan dengan mereka, ya itu hukumnya haram. Maka gambarannya ada beberapa uh, perkara, ada beberapa gambaran tindakan konflik dan juga berseberangan dengan waliul amr. Minha diantaranya ialah idharu ihtiqarihim wa tahwin min sya'nihim yang pertama kata beliau rahimahullah menampakkan sikap menyepelekan mereka serta merendahkan kredibilitas beliau-beliaunya. Yang kedua, idharu mathalibihim fil mujtama'ati wa 'alal manabir. Yang kedua, menampakkan mathalib berbagai kekeliruan-kekeliruan atau ketergelinciran-ketergelinciran mereka disampaikan film mujtama'at di forum terbuka di masyarakat disiarkan mulai dari ujung timur sampai ujung barat negaranya. Nah, wa alal manabir dan dibahas di atas mimbar-mimbar. Ya. Al-jim. Yang ketiga, ikhtilaqu masaliba wa uyuban lahum min ajli zar'i budhihim fi qulubil amati wan nasyiati min tullabil ilm. Yang ketiga ialah kalau tadi yang benar yang ba yang kedua tadi itu menampakkan kekeliruan dan ketergelinciran memang hak ada pada diri pemerintah ada. kekeliruan kekeluaran itu ada pada diri beliau-beliaunya. Tapi sengaja ditampakkan. Nah, kalau yang ketiga ini ikhtilak, yakhtalikun, yaitu apa? Merekayasa Gak ada memang aib tersebut gak ada, tetapi sengaja memang diada-adakan. Sengaja dibuat-buat. Sengaja dibuat-buat, barakallahu fikum, membuat aib-aib rekayasa. Apa tujuannya? Min ajli zara'i Dalam rangka untuk menaburkan benih-benih kebencian fi kulubil amah di hati-hati orang-orang awam min dan juga para pemula dari kalangan tulabul ilm. Orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang baru ngaji, anak-anak anak-anak kecil-kecil yang anak-anak yang kecil-kecil yang baru mondok, baru belajar. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, zammul ulama ya yang keempat ah, ialah zammul ulama wattihamuhum bil mudahanah wa bai'i mencela para ulama serta menuduh mereka sebagai pihak yang bermanis muka terhadap waliul amr serta sebagai pihak-pihak yang menjual amanah ya menjual amanah Nasallallahu alaihi ini sudah uh, tingkat yang betul-betul parah sekali. Orang kalau taat kepada pemerintah tetapi masih taat kepada ulama, maka para ulama masih dipercaya, maka para ulama biidznillah taala masih punya kesempatan untuk membimbing dan membenahi masih punya kesempatan untuk membimbing dan membenahi keadaan umat. Tetapi kalau para ulama sudah tidak dipercaya, dicela, dijatuhkan kehormatannya, dicela, uh, dikritisi, terus kemudian dijatuhkan kredibilitasnya di hadapan umat, ya, dicela sebagai orang-orang yang hanya sekedar bermanis muka dengan pemerintah, takut gaji-gajinya dipotong, takut ini, takut kedudukannya akan dicopot oleh pemerintah. Demikian dan demikian dan eh, enam tuduhan-tuduhan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka yang ini sangat berat. Nah, dan ini barakallahu fikum merupakan tiang penopang yang kalau ini sudah roboh tiang penopang ini menjaga kehormatan dan kepercayaan umat terhadap ulamanya ini sudah roboh. Tinggal menunggu waktu hancurnya sebuah uh, komunitas atau sebuah negara. Barakallahu. Fana'udzubillahi min dalik. Alha, kemudian yang kelima. Ya, gambaran kelima tentang uh, konflik dengan pemerintah yaitu istimalu ma min sya'nihi at-tahyij alaihim wal itharah diddahum menggunakan berbagai cara ya untuk tahyij untuk memprovokasi memprovokasi umat ya membangkitkan kecemburuan umat ya tetapi apa? Tetapi hakikatnya membangkitkan kebencian umat terhadap pemerintahnya. Membangkitkan kebencian umat terhadap pemerintahnya. Barakallahu fikum. Dan kemudian mengajak mereka untuk apa? Untuk bangkit. Mengajak mereka untuk uh, bangkit melawan pemerintah. Wa kullu kata Syekh رحمه الله وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله illa an taraw kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan. Maka ini semuanya ya lima atau enam ini, lima gambaran ini di antara jenis-jenis atau macam-macam ragam contoh konfrontasi melawan pemerintah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu yang telah kami sampaikan sebelumnya dengan lafadz bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrah wa alla al amra ahlah kami membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas prinsip mendengar serta taat kepada pemerintah, entah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang, entah dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan lemah. Wa nunazi al amra ahlahu dan kita tidak uh, menentang segala uh, perintah dari pihak yang berkompeten yang memilikinya, yaitu pemerintah maksudnya. Kita tidak akan apa mencabut ketaatan kami kepada dari mereka, tidak akan berkonfrontasi dari perintah-perintah mereka selama di atas apa? Selama di atas ketaatan kepada Allah dan tidak melanggar garis-garis batasan Allah Azza wa Jalla. Illa antarau kufran bawahan kecuali apabila kalau kalian melihat kekufuran yang benar-benar gamblang ma'akum minallahi fihi burhan yang kalian benar uh, mengantongi atau memiliki burhan bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang kedua yang dipetik dari hadis-hadis tersebut yaitu haramnya berseberangan ya, berseteru, mendebat, atau konflik dan konfrontasi dengan waliul amr. Barakallahu fikum. Al-hukmu salis, kemudian hukum yang ketiga kata Syekh rahimahullah, yu'khadu min hadith Ibni Umar Ibni Abbas wa Abi Hurairah anna man mata wa laysa fi 'unuqihi bayah mata mitatan jahiliyah. Hukum tersebut diambil dari hadis Ibnu Umar. Demikian pula hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum barang siapa yang wafat atau meninggal dalam keadaan di lehernya tidak terkalungkan baik atau tidak membaiat kepada pemerintah. Lalu kemudian ia mati dalam keadaan tidak ada baiat janji setia kepada waliul amr kepada pemerintahnya di atas perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak berseberangan dengan garis-garis batasan Allah Azza wa Jal, maka ia mati maka kematiannya dihukumi mitatan jahiliyah. نسأل الله wal afiyah Al-hukmu ar-rabi' Kemudian hukum yang keempat ialah yu'khadhu min al ahadithi anna al al mu'tabarata hiya bai'atul awal. Hukum keempat dari hadis-hadis ini diambil dari sekian hadis bahwa bayat yang teranggap itu ialah bayat pertama. Apa itu maksudnya bayat pertama? Wahya baiatul imamil zahir linnas. Nah, wal ma'ruf indahum yaitu bayat kepada imam yang jelas. Dari awal mereka sudah berada di, di bawah naungan pemerintah tersebut. Yang ma'ruf dari kalangan manusia. Nah, bukan kemudian pemerintah jadi-jadian yang kemudian muncul ya barakallahu fikum yang muncul terus kemudian mempersasikan memproklamirkan secara sepihak dirinya sebagai pemimpin negara tersebut. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wasallam fawa bi bai'atil awwali fal awwal maka wajib kalian kepada Kak bagi kalian untuk mengikuti bayat yang pertama dan yang pertama berikutnya Bayat yang pertama ialah ya memang pemerintah yang sah bukan pemerintah yang kemudian apa setelah naam naiknya pemimpin yang sah ini di kursi tahta kepemimpinan beliaunya lalu ke, lalu kemudian ada orang lain memproklamirkan diri sebagai pemimpin. Nah, maka kita tetap wajib bayat yang teranggap itu adalah bayat kepada pemerintah yang pertama yang sudah sah diakui kepemimpinannya dan kita pun apa eh, berada di bawah naungan kepemimpinan beliaunya. Nah. Kemudian al-hukmu al-khamis yu'khadhu min hadhihi al-ahadithi anna al-bai'ata thaniyata wa hiya al al khafiyyah bai'atun batilatun. Dipetik pula dari hadis-hadis ini bahwasannya baiat kedua yaitu yang dinamakan dengan bayatul khabayatul khafiyah yaitu bayat yang samar atau bayat yang secara sembunyi-sembunyi. Ya, bayat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum khawarij. Nah, yang dilakukan yang dilakukan oleh uh, Juhaiman. Iya, yang dilakukan oleh Juhaiman sang pelaku blokade terhadap Masjidil Haram pada tahun 1400 Hijriah atau tahun 1980 Masehi di Masjidil Haram. Nah, sebelum ia melakukan pergerakan tersebut, nah, melakukan apa? Melakukan uh, bayat sembunyi-sembunyi. Ya, maka bayat tersebut adalah bayat yang uh, bayat kedua atau bayat yang kesekian kali mak. Nah, bayat yang dilakukan bukan kepada pemerintah, maka itu bayat batilah bayat secara sembunyi-sembunyi, bayat yang batil. Fa in qala ba'u ha in qala ba'dul hizbiyyin ana lam ubaya. Walaupun sebagian hizbiyyin menyatakan melarikan diri dari apa? Dari pengakuan uh, melarikan diri dari apa? Dari tudingan saya nggak membaiat. Kira lahu inna bai'ata na'am inna bai'ata arifik wa syirki qabilatik bai'atun ank wa anta mulzamun biha syar'a amama Allah azza wa jal thumma amama khalqihi nah maka dikatakan kepada inna bai'ata arifik wa syaikhi qabilatik sesungguhnya baiat kamu ya kepada syekh kabilahmu itu merupakan baiat janji setiamu kepada dia anta mulzamun biha syar'a dan engkau pun terilzam dengannya secara syar'i. Amam Allah terilzam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terilzam di hadapan makhluknya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah baiat dalam Islam itu bukan perkara remeh dan bukan perkara sepele, perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa ala yang mengandung ilzam. Mengandung ilzam barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tersisa masih sekian banyak uh, hukum lagi, namun keadaan yang masih belum memungkinkan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kajian kita di petandang kesempatan kali ini. Kami memohon udur sampai uh, batas sekian yang bisa kami sampaikan. Pak insya Allah Ta'ala mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa lebih memungkinkan dan bisa kita uh, baca lebih banyak lagi dari beberapa penyajian materi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin, uh, bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitab al al Adab ini. Namun kami mohon maaf kami jauhkan sekian sampai di sini dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sekali lagi ya ikhwan, ikhwan yang ada di Sorong dan juga ikhwah pendengar yang lainnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kajian pada malam hari ini baru hanya sekian yang bisa kami uh, sampaikan, yang mudah bagi kami untuk kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.